Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Kita masih berada nah, pada pembahasan atau syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan. Wafaqahullah mengenai syarah daripada permasalahan jahiliyah yang ke-31. Kita langsung baca saja. Nah, yang berikutnya kata beliau di sini, qala asy syekh Shalal Fauzan, waffaqahullah, wa lamma kafaru bi Muhammadin kanu kafirin bi Musa alaihissalam. Ketika mereka kufur terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti otomatis mereka juga kufur nam terhadap Nabi Musa alaihissalam wa bi kitabihi alladhi huwa at-Taurat dan juga kufur terhadap kitabnya yaitu Taurat. Fakafaru bi Taurati allati 'indahum. Maka sungguh mereka telah kufur terhadap Taurat yang ada pada mereka. Kenapa barakallahu fikum? Karena ada di dalam Taurat itu ada penjelasan tentang kriteria dan sifat Nabi Muhammad SAW Dan juga seharusnya mereka itu beriman terhadap Nabi Muhammad SAW. Nah, manakala mereka tidak beriman terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti justru mereka juga tidak beriman terhadap Nabi Musa alaihi Seperti itu. Min ajli al-hasadi li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan hasad, kedengkian dan iri yang ada pada mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastabdalu Taurat bi kutubis sihir dan kemudian mereka pun saling mengganti Taurat dengan kitab-kitab sihir alati hiya dinu aduwihim fir'aun yang mana nah barakallahu fikum kitab-kitab sihir tersebut adalah agamanya musuh mereka yaitu Firaun li'anna sihra kana fashiyan fi fi fi qaumi fir'aun dikarenakan yang namanya sihir nam ilmu sihir pada waktu itu memang tersebar di mana-mana ya, pada kaumnya Firaun fataraku al-wahya al-munazzal kemudian mereka justru meninggalkan wahyu yang diturunkan dari langit wa akhadhu bis-sihri Kemudian dan mereka justru mengambil ilmu sihir alladzi kana alaihi aduwuhum yang mana ilmu sihir tersebut musuh mereka berada di atasnya. Wa hadza minal ajaib yang seperti ini termasuk perkir, nah perkara yang yang mengherankan atau perkara yang aneh. Yaqulullahu jalla wa ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lamma ja'ahum rasulun min 'indillah musaddiqun lima ma'ahum nabada fariqun minal ladzina utul kitab" kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Dan tatkala telah datang pada mereka seorang rasul dari Allah Subhanahu wa taala atau dari sisi Allah Subhanahu wa taala musaddiqul lima ma'ahum sebagai pembenar terhadap apa yang ada bersama mereka. Kemudian tiba-tiba mereka sekelompok dari kalangan mereka, dari kalangan orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka melemparkan kitab Allah yaitu Al-Qur'anul Karim wara'a dhuhurihim dan di balik punggung-punggung mereka. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengetahui. Nah, seperti itu. Ka'annahum la ya'lamun hadzal rasul wa sifatihi wa ma ja'a Seakan-akan mereka tidak tahu rasul ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sifat-sifatnya. Wa ma ja'a dan juga agama yang dibawanya. Amilu amalal juhal. Yang mereka justru beramal seperti amalan orang bodoh. Alladzina la ya'rifunahu yang mereka tidak mengetahuinya takabburan wa inadan dalam keadaan dalam keadaan sombong dan juga menentang lam yakul li'annahum la ya'lamun Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan dalam ayat tersebut bahwasanya mereka tidak tahu bal qala ka'annahum la ya'lamun bahkan Allah taala mengatakan seakan-akan mereka tidak tahu ini menunjukkan bahwasanya mereka itu sudah tahu cuman mereka bergaya sok tidak tahu gitu loh li'anna al-'alima idza lam ya'mal 'ilmihi Dikarenakan orang alim itu manakala tidak beramal dengan ilmunya, faka'annahu la ya'lam, maka dia dihukum seakan-akan dia tidak tahu. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Li'anna samratal ilmi al-amal, dikarenakan buahnya ilmu itu adalah amalan. Naam. Berkata salah seorang imam ahlu sunnah wal jamaah yaitu al-imam Naam Fudail bin Iyad rahimahullah taala beliau mengatakan semakna la yazalun alimu jahilan hatta ya'mala bi Fa'idha amila bihi sara aliman. Senantiasa seorang alim itu masih dikatakan dalam keadaan bodoh. Nah, hingga dia mau beramal dengan ilmunya. Maka apabila dia telah beramal dengan ilmunya, maka sungguhlah dia menjadi benar-benar orang yang berilmu, benar-benar orang alim. Fa'idha lam ya'mal sara huwa wal jahilu sawa kata beliau. Syekh Salah Fauzan, Fa'idha lam ya'mal sara huwa wal jahilu sawa. Apabila orang tersebut tidak beramal, maka menjadilah dia dan orang yang bodoh itu sama. Padahal kalau kita telusuri, orang yang berilmu dengan orang yang bodoh itu jelas beda barakallahu fikum. Karena orang yang berilmu itu mengadari, nah barakallahu fikum menyadari dan juga mengetahui kadarnya orang yang bodoh. Berbeda dengan orang bodoh, dia tidak tahu kadarnya orang yang berilmu. Nah barakallahu fikum sebagaimana ucapan siapa? Yang sering kita lewati itu ucapan al-Imam Abdullah bin Mu'taz rahimahullah taala dalam Nam ada budunya Waddin, kitab ada budunya Waddin disebutkan di sana ucapan yang sangat mulia tadi. Al Imam Abdullah Ibnu Mu'taz rahimahullah taala menyatakan, "Nam al-alimu ya'riful jahil li'annahu kana jahilan, wal jahilu la ya'riful alim li'annahu lam yakun aliman." Orang yang berilmu itu dia tahu kadarnya orang bodoh karena dulu pernah menjadi orang bodoh. Dan orang yang bodoh tidak tahu kadarnya orang yang berilmu karena belum pernah menjadi orang yang berilmu. Nah, dan ini perkara yang kita saksikan. Seperti itu keadaannya. Kalau orang yang bodoh nggak tahu kadarnya orang berilmu karena belum pernah menjadi orang yang berilmu. Tapi orang yang berilmu dia tahu kadarnya orang bodoh karena dia pernah menjadi orang bodoh. Nah, ya kata beliau di sini, Bani al-jahilu yakunu akhaffa minhu isman. Bahkan orang yang bodoh itu justru dosanya lebih ringan karena dia bodoh, tapi orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, ini yang parah. Ini yang keadaannya sangat berbahaya. Kemudian berikutnya, wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Nah, dan ikutilah apa-apa yang kalian bacakan atau apa-apa yang bacakan syaitan 'ala mulki Sulaiman terhadap kerajaan Nabi Sulaiman. Wa was yaitu maksudnya adalah sihir. Nah, kalau kita telusuri Nah, barakallahu fikum waktu itu 62 malaikat yang turun di Nah, barakallahu fikum Babil itu tujuannya bukan untuk mengajari kesi, eh, nah, eh pelajaran dalam artian ilmu sihir karena itu ilmu syaratan bukan, tapi untuk menguji mereka. Sehingga menyatakan apa? Innama nahnu fitnatun fala takfur. Hanya saja kami adalah sebagai ujian maka janganlah janganlah kalian kufur. Berarti kalau kalian ikut mempelajari ilmu sihir tersebut berarti kalian kufur. Nah, seperti itu. Perhatikan sini. Nah, justru mereka mengikuti. Ya, wattabau ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Justru mereka mengikuti apa yang dibaca oleh para setan. Ya, terhadap kerajaan Nabi Sulaiman, wa huwa sihr. Fa aslu sihr annahu min amal syayatin. Maka sumber daripada amalan atau sumber daripada ilmu sihir itu datangnya adalah dari amalan syaitan. Summa tuwa summa tawarasahu al-kafarah. Kemudian orang-orang kafir selain mewarisi al-ikhtilafil azman dengan apa? Nah, barakallahu fikum perbedaan zaman yang ada. Warisahu Fir'aun wa qaumuh. Kemudian mewarisi ilmu sihir tersebut adalah Fir'aun dan kaumnya. Wa warisahu Yahud. Kemudian juga orang Yahud. Nah, barakallahu fikum badilan dari Taurat sebagai pengganti daripada Taurat. Fasihru qadimun. Maka ilmu sihir sejak dulu. Ilmu sihir ini sudah ada sejak dahulu. Walakin tatawarasuhu al-kafarah. Tapi yang saling mewarisi. Nah, ilmu sihir ini adalah orang-orang kafir. Jilan ba'da jil generasi demi generasi. dan keturunan demi keturunan seperti itu. Fahada al uqubat, ini seperti ini termasuk uqubat, termasuk hukuman-hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, al insana idza taraka al-haqqa yubtala bil batil. Ini perhatikan ini dikarenakan manusia itu manakala meninggalkan ke, nah, kebenaran atau al-haq, niscaya dia akan diuji dengan kebatilan. Wa sunnatun la tatabaddal wa la tataghayyar. Ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan bisa diganti tidak pula berubah. Fa'adul muslimin, maka sebagian kaum muslimin taraku kitab Allah wa sunnata rasulih. Justru mereka sebagian kaum muslimin, saudara-saudara kaum saudara-saudara kita kaum muslimin, justru mereka meninggalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah wa akhadhu bi aqwalin nas, kemudian nah justru mereka mengambil ucapan-ucapan manusia wa akhadhu ilmal mantiq atau bahkan mereka mengambil ilmu mantik, ilmu filsafah, wa akhadu ilmal kalam dan juga mereka justru mengambil ilmu ahli kalam yang mana sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya ilmu mantik dan ilmu kalam itu ilmu yang yang barakallahu fikum la yafhamuhu az-zaki. Na'am barakallahu fikum orang yang cerdas saja tidak na'am barakallahu fikum tidak bisa, bisa tidak bisa memahaminya. Nah, kemudian apa? wala ya'rifu al-balid. Enam orang yang dungu, yang paling dungu saja, tidak mengetahuinya dalam artian bagaimana? Ilmu tersebut adalah ilmu yang merusak fitrah manusia barakallahu fikum na'am. Seringnya menyebutkan eh, perkara-perkara eh, yang tidak perlu disebutkan barakallahu fikum. Naam. Eh, ilmu yang tidak yang tidak bisa menghilangkan atau tidak bisa menyembuhkan penyakit tidak pula menghilangkan apa rasa haus. Na'am barakallahu fikum la yashfi alilan wa la yarbi ghalilan. Na'am barakallahu fikum dalam artian tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit. Eh, dalam artian orang sudah sakit hatinya, semakin mempelajari ilmu kalam semakin sakit. Wala yarwi ghalilan tidak bisa menghilangkan dahaga orang yang haus, bayangkan tuh. Jadi sudah haus ilmu, ditambahkan ilmu kalam tambah haus lagi. Itu na'am barakallahu fikum itu hati-hati. Nah. Jadi orang yang berilmu itu tidak mengetahui dan orang yang balit, orang yang dungu aja tidak apa? Tidak menambah kalau fikum, tidak bisa memahaminya karena memang perkara tersebut perkara yang sangat Naam barakallahu fikum jauh daripada ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ewa, hati-hati ketika sudah meninggalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, naam barakallahu fikum kembalinya adalah kesengsaraan dan juga kerugian yang sangat besar barakallahu fikum. Naam. Karena keberuntungan dan juga keselamatan adalah berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagaimana Al-Imam sebagaimana ucapan Al-Imam Imam Malik rahimahullah taala Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah Abu Abdullah Beliau menyatakan man aradan najata fa alaihi bi kitabillah wa sunnatu Naam Nabihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang ingin keselamatan maka hendaknya dia wajib berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian juga berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullah sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Nah, barakallahu fikum laqad dhalla man taraka hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liqauli man ba'dah. Sungguh telah sesat orang yang meninggalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan mengedepankan ucapan yang orang yang setelahnya. Naam. Kita lihat di sini, hum min ahadal min hadal qabil. Mereka modelnya seperti ini. Mereka termasuk orang-orang yang modelnya seperti ini, mengambil mantik, mengambil ilmu kalam. Lamma taraku kitaballahi wa sunnah rasulih, ketika mereka meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah wa akhadhu ghairahuma, kemudian justru mereka mengambil dari keduanya li'annahum lamma a'radu an kitabillah dikarenakan mereka tatkala berpaling dari Al-Qur'an was sunnati rasulih dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ya'khudhu aqidatahum min al-kitab was sunnah dan justru mereka tidak mengambil akidah mereka tidak mengambil keyakinan mereka dari Al-Qur'an dan sunnah ubtulu bi akhdil aqidah min ulumil kafarah akhirnya mereka pun diuji nah dengan apa dengan mengambil akidah keyakinan dari ilmu-ilmu kekufuran atau ilmu-ilmu orang kafir wal malahidah dan orang-orang yang mereka tidak memiliki agama. Fama asbah al-lailata bil barihah. Nam alangkah cepatnya keserupaan malam dengan eh, barakallahu dengan yang kemarin. Dalam artian bagaimana? Dalam artian nam barakallahu fikum malam itu serupa dengan kemarin. Cepat sekali perubahannya barakallahu fikum na'am. Karena mereka berpaling daripada kebenaran akhirnya langsung ditimpakan dengan yang seperti ini keadaannya. Ini termasuk ujian barakallahu fikum. Upayakan kita menjaga akidah kita, menjaga manhaj kita menjaga sandaran kita dan juga upayakan kita senantiasa istiqamah berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. hakadha kullu man taraka al-haqqa fa innahu yubtala bil batil. hakadha dan demikianlah setiap orang yang meninggalkan kebenaran maka sesungguhnya dia akan diuji dengan kebatilan. Wa man taraka madhhab ahli sunnah wal jamaah dan barang siapa yang meninggalkan madhab, meninggalkan keyakinan ajaran ahli sunnah wal jamaah fa innahu yubtala madhahib al-firaq ad-dhalah. al-firaq ad-dhallah maka sesungguhnya dia akan diuji dengan madhab-madhab, kelompok-kelompok atau na'am barakallahu fikum keyakinan-keyakinan kelompok-kelompok sesat. Wallazi yatahazzab ma'al jama'ati dhalah dan orang-orang yang tahazzab yang mereka berkelompok bersama para jamaah-jamaah yang sesat al-mukhalifah li kitab sunnah yang menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah wa manhaj ahli sunnah wal jamaah dan juga menyelisih manhaj ahli sunnah wal jamaah menyelisih prinsip ahli sunnah wal jamaah baik dalam keyakinan, baik dalam ritual, amalan dan semisalnya. Yubtala bi ayyakuna ma'al firaq dhallah, maka dia akan diuji. Naam barakallahu fikum yaitu dengan mereka atau orang tersebut bersama kelompok kaum sesat hadi sunnatullah subhanahu wa taala ini adalah merupakan ketetapan Allah subhanahu wa taala fa hadza mimma yuhadzirul muslima ini termasuk perkara yang seorang muslim hendaknya berhati-hati min an yatrukal haqqo berhati-hati kalau seandainya meninggalkan kebenaran li'annahu idza tarakal haqqo. Dikarenakan manakala seorang muslim meninggalkan kebenaran, ubtuliya bil batil, niscaya dia akan diuji dengan kebatilan. Wa idza taraka ahli haqq dan apabila dia meninggalkan pemegang kebenaran, meninggalkan ahlus sunnah wal jamaah, ittaba ahlul batil, niscaya dia pun akan mengikuti ahli batil, orang-orang yang senantiasa berada di atas kebatilan daiman wa abada selama-lamanya wal iyad billah. Nah, ingatlah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering kita ulang-ulang dalam sebuah hadis yang sahih. Nabi kata Muhammad SAW bersabda, "Inni tarikun fikum amrain, in tamassaktum bihima lantadillu ba'di." Kitabullah wa sunnatu Nabihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesungguhnya aku, aku tinggalkan dua perkara. Manakala kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut setelah aku meninggal nanti, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ittaba'a hudaya